Hadis ke-49 Tangan kanan untuk perkara mulia dan terhormat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, tangan kanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digunakan untuk hal yang bersih dan makan, dan tangan kirinya digunakan untuk buang hajat dan untuk hal yang kotor. Hadis riwayat Abu Dawud, Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan ini lafaz Abu Dawud dan disohihkan oleh Al Albani. Perawi hadis Lihat hadis nomor lima Beberapa faedah hadis ini adalah Inilah kaidah baku dalam Islam. Perkara mulia dan terhormat seperti memakai pakaian, celana, sepatu, masuk masjid, bersiwak, memakai celak mata, memotong kuku, mencukur kumis, menyisir rambut, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut, salam dari sholat, mencuci anggota wudhu, keluar dari toilet, makan dan minum, berjabat tangan, mengusap hajar aswad dan sebagainya, disunahkan mendahulukan sebelah kanan. Adapun perkara yang menyelisihi perkara mulia dan terhormat, seperti masuk toilet, keluar masjid, membuang ingus, cebok, melepas baju, celana, sepatu dan semisalnya, maka disunahkan mendahulukan bagian kiri. Hal ini karena bagian kanan lebih mulia dan terhormat.